Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan perbedaan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menukilkan keterangan dari Lajnah Daimah perkumpulan dewan pembesar para ulama di Saudi Arabia yang beribu kota di Riyadh yaitu lembaga Lajnah Daimah lil Buhuth wal Iftah. Naam ketika mereka ditanya tentang al-farqu bainal ismi was sifah. Apa perbedaan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka ada tiga hal untuk mengetahui perbedaan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yushtaqu minha sifatun. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala terpecah darinya sifat yakni seluruh nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat dan belum tentu ya dan tidak sebaliknya sifat Allah taala tidak mengandung atau tidak dinamai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan yang pertama sehingga seluruh nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir wal Azim mengandung sifatnya masing-masing. Ar-Rahim adalah rahmah, Al-Qadir atau Qadir adalah Al-Qudrah, Al-Azim adalah Al-Azamah dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat atau terpecah darinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat-sifat Allah tidak terpecah darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sebagian sifat-sifat Allah seperti sifat al-iradah berkehendak maka kita tidak menamakan kepada Allah al-murid yang maha murid atau berkehendak demikian pula sifat Allah taala Al-Maji yang datang kita tidak namakan kepada Allah Al-Jai yang Maha datang. Naam dan selainnya dari sifat-sifat Allah taala yang tidak terpecah darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari perbedaan yang pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwa pembahasan sifat Allah taala itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat, tapi belum tentu sebaliknya. Sekali lagi menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah taala pembahasannya dia lebih luas daripada nama terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam seperti yang kita sebutkan tadi sifat al-maji misalnya sifat datang kemudian sifat istiwa ya meninggi di atas arusnya itu tidak mengandung nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat yang lainnya al-iradah atau sifat al-makr yang yang maha membalas yang memiliki makar yang membalas ya makar orang-orang yang melakukan makar. Naam. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, mereka membuat makar terhadap Allah dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Maka al-makar adalah sifat Allah taala. Akan tetapi tidak dinamakan kepada Allah al-makir yang maha makar. Naam. Ini perbedaan yang pertama barakallahu fikum bahwa pembahasan tentang sifat-sifat itu lebih luas daripada tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa nama Allah taala la yushtaqqu min af'alillah. Nama Allah taala tidak dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fala min kaunihi yuhibbu wa yakrah wa yaghdab ismal muhib wal karih Maka kita tidak pecah dari perbuatan Allah mencintai, perbuatan Allah membenci, perbuatan Allah taala murka. Ya, kita tidak memecah dari itu nama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengatakan al-muhibbu wal kareh wal ghadib yang maha benci, yang maha murka, tidak. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki af'al perbuatan-perbuatan yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti perbuatan Allah murka atau membenci itu adalah perbuatan dan maka kita sifatkan kepada Allah taala sifat al-mahabbah. Demikian pula sifat al-karh. Ya. Dan sifat al-ghadab. Tetapi kita tidak namakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa dari perbuatan-perbuatan Allah dipecah darinya sifat-sifat Allah tetapi tidak dipecah darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesimpulannya yang kedua ini bahwasanya pembahasan tentang af'al af'alullah perbuatan-perbuatan Allah taala itu lebih luas daripada pembahasan tentang sifat sifat Allah Subhanahu wa taala dan pembahasan tentang sifat Allah lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, demikian pula perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan sudah kita jelaskan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua ada sifat yang terkait dengan zat Allah dan ada sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga disebut dengan sifat zatia dan sifat fi'liyah. Ya. Ada sifat zatia yaitu sifat yang terkait dengan zat Allah taala yang terus-menerus disifatkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala ya ada sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah taala. Jika Allah menghendaki Allah berbuat, Allah melakukan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, Allah tidak berbuat. Ya, itu namanya sifat fi'liyah. Naam. Sifat datia seperti apa yang kita contohkan. Ya, misalnya sifat al-haya, sifat hidup, kehidupan, sifat al-ilm, Allah memiliki sifat ilmu. Ya. Allah memiliki sifat kehidupan. Barakallahu fikum. Maka ini sifat yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkait dengan kehendak Allah. Ya, kita tidak mengatakan kalau Allah menghendaki, Allah berilmu. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak berilmu. Ya, kita tidak mengatakan demikian karena itu sifat Allah yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Namun sifat fi'liyah ya, dia adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki Allah berbuat, Allah melakukannya, jika Allah tidak menghendaki Allah tidak melakukan. Ya, misalnya sifat mencipta al-khalq. Ya. Atau sifat memberi al-i'ta, al-'ata wal-i'ta. Ya. Maka keduanya sifat Allah taala. Tetapi sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, sifat fi'liyah namanya jika Allah menghendaki, Allah memberi. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak memberi. Barakallahu Maka ini yang dimaksud dengan sifat zatia dan juga sifat fi'liyah. Naam. Ya, termasuk ya uh, sifat istiwa ya beristiwa alal arus, ya meninggi di atas arusnya, itu juga sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu yang kita telah menyebutkan tujuh tempat di dalam Al-Qur'an Allah taala mensifati diri dengan sifat istiwa. Ya, Rahman alal arsy istawa. Ya Allah taala yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy yakni meninggi di atas arusnya singgah sananya. Nah, demikian para fikum perbedaan yang kedua ya antara nama Allah dan sifatnya. Ya, bahwa dari nama Allah terpecah darinya sifat. Tetapi belum tentu sifat itu terpecah darinya nama-nama Allah. Yang kedua bahwa dari perbuatan-perbuatan Allah terpecah darinya sifat-sifat Allah. Namun tidak terpecah darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, <clears throat> di antara perbedaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkumpul ya di dalam nama dan sifat Allah tashtariku fil isti'adzati biha wal half. Ya, boleh kita beristiadah, berlindung kepada Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Dan boleh kita bersumpah dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti misalnya, kita berlindung dengan nama Allah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Allah lafzul jalala adalah nama Allah. Ya, kita berlindung dengan nama Allah. Ya, lafzul jalala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juga kita bisa berlindung dengan memakai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ya dengan doa a'udzu bikalimatillahit tamma wa min kulli syaitanin hammah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah ya kalimat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala al kalimat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala ya maka kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu sifat barakallahu fikum. Ya, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan makhluk. Kita berlindung. Juga dalam hadis yang lain, "A'udzu bi'izzatika bismillah a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadir." Itu doa yang kita baca ketika ya seseorang yang sakit pada bagian anggota badannya atau tubuhnya lalu kita meletakkan tangan kita dengan membaca ya doa tersebut sebanyak tujuh kali ya Bismillah a'udhu bi'izzatika wa kudratika min syarri ma ajidu wa uhadir ya kita letakkan tangan kanan kita di tempat yang sakit lalu kita membaca doa tersebut sebanyak tujuh kali. Bismillah dengan nama Allah. Aku berlindung dengan sifat izzah sifat kemuliaanmu ya Allah wa kudratika dan sifat kekuasaanmu ya min syarri ma ajidu wa uhadir dari kejelekan apa yang aku dapatkan dan dari kejelekan yang aku khawatirkan Nah, demikian barakallahu fikum ya dalam hal beristiada maka kita boleh memakai nama Allah dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala Demikian pula dalam hal sumpah, al-halaf. Ya. Dalam hal sumpah boleh kita bersumpah wabillahi wa Ya. Dengan nama Allah. Boleh juga kita bersumpah dengan sifat Allah wa Demi kemuliaanmu ya Allah. Ya, al-izzah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Allah Al-Aziz, ya Al-Aziz itu nama Allah mengandung sifat Al-Izzah yaitu kemuliaan. Nama Allah Al-Aziz yang maha mulia mengandung sifat Al-Izzah kemuliaan. Maka boleh kita bersumpah dengan nama Allah Al-Aziz bil Aziz bil Azizi demi Allah yang maha mulia. Wa, wa izzatik demi Allah yang memiliki sifat Al-Izzah ya demi Allah yang memiliki sifat al-izzah. Naam. Jadi dalam hal isti'adah dan dalam hal sumpah itu boleh memakai nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa <clears throat> terkait dalam hal ta'abbud memakai nama nama Allah ya memakai nama dengan nama-nama Allah yang harus diawali dengan Abdul, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Aziz. Ya, maka dalam hal at-ta'abbud, penghambaan seperti itu wajib memakai nama Allah. Ya, tidak boleh kita memakai sifat Allah. Kita mengatakan Abdul Izzah tidak boleh. Abdul Rahmah tidak boleh. Tetapi yang benar Abdul Aziz dan Abdul Rahim atau Abdul Rahman. Abdul Karim tidak boleh kita memakai nama Abdul Karom, Ya. <clears throat> Naam. Demikian barakallahu fikum dalam hal memakai nama yang diawali dengan abdu tidak boleh memakai sifat Allah tetapi ya kita memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, makanya di dalam dalil-dalil hadis ya atau bahkan di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada penamaan abdu dengan memakai sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah dengan nama Allah taala. Naam. <clears throat> Demikian pula di dalam <clears throat> berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita menggunakan kata ya itu harus dengan nama Allah taala. Ya Rahim, irhamna, ya Karim, akrimna, ya Latif, ultuf bina dan seterusnya. Tidak boleh kita memakan ya Rahmah, ya Karam, ya Izzah. Tidak boleh kita memakai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berdoa, tetapi kita menggunakan nama-nama Allah taala. Maka demikian di dalam Al-Qur'an juga dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal memakai nama abdu yang diawali dengan abdu dan dalam hal doa meminta kepada Allah maka itu wajib menggunakan nama Allah dan bukan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari diantara perbedaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian Ayyuhal ikhwatu fillah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dengan membacakan barakallahu fikum dari sebagian keterangan para ulama terkait dengan uh, kaidah-kaidah ya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah berulang-ulang pula saya sampaikan bahwasanya kaidah yang paling pertama yang wajib untuk kita fahami dalam beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah yaitu kita beriman bahwa seluruh nama-nama Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Ya, baik dari seluruh sisi, mencapai puncak kebaikan. Demikian pula sifat-sifat Allah itu tinggi, mulia dan tidak ada yang rendah ya mencapai puncak ketinggian. Ya. Dan Allah taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah taala memiliki nama-nama yang baik. Jadi semua nama-nama Allah itu baik. Ya, walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan-permisalan yang tinggi. yakni maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Jadi tidak ada nama Allah yang jelek dan tidak ada sifat Allah yang rendah. Semua nama Allah baik dan seluruh sifat-sifat Allah itu tinggi dan ya tidak ada yang jelek dan yang rendah. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah taala sebagaimana yang Allah tetapkan ya nama dan sifat itu pada dirinya di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya. Tanpa menghindari empat penyakit kronis yang berbahaya sebagaimana yang telah kita sebutkan yaitu tidak boleh tahrif ya tahrif itu memalingkan maknanya kalau disebutkan misalnya Allah memiliki sifat wajah ya Allah memiliki sifat wajah di dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah memiliki wajah. Dan ini berarti sifat yang terkait dengan zat Allah. Tidak terkait dengan apa? Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Tidak boleh kita palingkan tahrif maknanya kepada makna kemuliaan. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ya kaum muslimun yang belum memahami ya tentang tauhid asma wa sifat ini. Naam. Atau salah dalam memahaminya. Ya, maka tidak boleh kita mentahrif, memalingkan makna wajah kepada kemuliaan atau makna tangan. Ya, Allah menyebutkan bahwa dia memiliki tangan. Ya, membantah Yahudi di dalam Al-Qur'an ketika mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Itu ucapannya Yahudi. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang ya memberi infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tangan adalah sifat Allah yang terkait dengan zat Allah taala, sifat dzatiyah wajib ditetapkan sesuai apa adanya. Tidak boleh dipalingkan maknanya kepada makna kekuasaan. Ya. Berarti kalau kekuasaan tidak cocok dengan Al-Qur'an, bahkan kedua kekuasaan Allah terbentang kan tidak tidak cocok ya sangat jauh melenceng dari makna bahasa Arab dan makna bahasa seluruh bahasa ya apalagi dalam bahasa Arab nah ketika Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu lalu dibantah berarti kalau ditartikan tangan kekuasaan kekuasaan Allah terbelenggu dibantah oleh Allah bahkan kedua kekuasaan Allah terbentang Allah memberi infak pada siapa yang Allah kehendaki sama sekali tidak kena ya tidak mengena dalam bahasa apapun Barakallahu fikum. Maka kita tetapkan sifat tangan sesuai dengan kemuliaan Allah taala, kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, maka Allah memiliki wajah dan memiliki tangan. Ya. Tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna yang lain. <clears throat> Begitu pula istiwa, ya, meninggi menetap di atas arsnya sebagian mereka memalingkan mananya istaula ya istawa menjadi istaula istaula berkuasa ya Allah taala berkuasa di atas arsnya itu pemalingan makna ya beda berkuasa merupakan sifat Allah yang lain ya istiwa sifat yang lainnya pula Naam. <clears throat> ini perlu kita meluruskan ya dan membantah orang-orang yang membuat kebatilan di dalam permasalahan sifat istiwa. Dan ini banyak ya ter, tertulis dalam kitab-kitab ya para uh, ahlul bidah dan yang lainnya. Mereka mengartikan istiwa itu dengan istaulah. Ya, kenapa? Karena kata mereka, kalau kita menetapkan Allah itu meninggi di atas arus, berarti kita menempatkan Allah pada tempat tertentu. Ya. Nah, di sini letaknya sehingga mereka mentahrif istiwa itu kepada mana istaulah untuk menghilangkan kesan bahwa Allah itu menempati tempat tertentu. Kalau menempati tempat tertentu berarti kebesaran Allah terbatas. Nah, nah, itu akal ya manusia, tapi akal ini sangat ya lemah. Barakallahu fikum dan sangat kecil akal manusia ini. Ya, itu sangat mudah untuk dibantah. Ya, seperti yang apa yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ya makhluk yang terbesar itu arus Allah taala ya dari seluruh ciptaan Allah makhluk yang paling besar adalah arsh ya kemudian kursi Allah sementara kursi Allah perbandingannya arsh dengan kursi dalam hadis itu seperti apa lempengan besi ya kecil seperti ini kita buang di padang pasir di padang tandus ya lempengan besi yang kecil itu adalah kursi dan padang tandus yang luas itu adalah ars. Itu perbandingannya antara kursi dan ars. Sementara Allah mengatakan dalam sur, dalam ayat kursi, ya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi luasnya besarnya meliputi seluruh langit dan bumi. Ya, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Kursi Allah lebih besar dan lebih luas dari semua itu. Itu dalam ayat. Ya. Nah, barakallahu fikum, manusia yang kecil ini ya untuk luasnya bumi yang mereka pijak ini mereka tidak mampu mengukur ya untuk bumi yang sangat kecil ini yang para ilmuwan mengatakan dari kalau mau dibandingkan ya dengan e, galaksi di alam ini bumi itu tidak lebih besar dari debu ya untuk bumi barakallahu fikum tidak lebih besar daripada debu yang ada di hadapan kita ya terus bagaimana mau memikirkan tentang zat Allah ya mau membatasi bahwa ketika Allah menempati tempat tertentu yaitu di atas arusnya, ya berarti kebesaran Allah terbatas tidak mampu kali ini untuk mengolah ya maka kita wajib beriman dengannya kita menetapkan sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak mampu ya memikirkan tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Tetapi kita wajib beriman dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Karena itu firman Allah taala. Allah beritakan tentang dirinya bahwa dia punya nama, dia punya sifat dan seterusnya. Kita beriman dengannya dan tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Nah, yang kedua penyakit yang berbahaya taktil. Tidak boleh menghapus nama-nama Allah. Dan ini ada kelompok yang bahkan para ulama mengatakan mereka bukan lagi muslim. Yaitu kelompok mu'attilah. Ya, dan kelompok mu'tazilah. Golongan mu'attilah dan mu'tazilah ini yaitu dari kalangan Jahmiyah ya Pimpinan adalah Jaham bin Sofwan. Ya, dia mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Jadi ada di masanya uh, Imam Hasan al-Basri tabi'in rahimahullah yang muncul kelompok ini. Ya. Nah, Lalu mereka mereka menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Sehingga <clears throat> Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan pada mereka ini nah bahwa mereka ya lebih jelek daripada Yahudi dan Nasoro bahkan lebih jelek dari penyembah berhala. Kalau penyembah berhala seperti Majusi misalnya ya masih punya Tuhan ya. Tuhannya selain dari Allah taala. Nah, yakni ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang, yaitu Majusi. Nah, begitu pula penyembah berhala. Ya, kalau muatil ini tidak ada Tuhannya. Ya, ateis. Kalau di zaman kita kita bilang ateis, orang yang tidak bertuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena dia menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Maka berarti mereka tidak beriman dengan adanya Tuhan. Ya, kalau kita beriman dengan Allah, bahwa Allah itu punya zat, pasti zat yang memiliki zat pasti ada sifatnya. Pasti ada nama dan sifatnya. Barakallahu fikum. Maka ketika kita menghapus nama dan sifat berarti kita tidak beriman adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Syekhul Islam mengatakan mereka ini ya ya'buduna adaman. Jahmiyah ini ya menghapus apa beribadah kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ya. Barakallahu fikum. Adapun penyembah berhala menyembah berhala-berhalanya. Ya. Nah, ada Tuhan laut, ada Tuhan gunung, ada Tuhan ya tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya, yang dinamakan dengan uh, dewa-dewa uh, barakallahu fikum. Maka semua itu adalah syirkun billah, syirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyakit yang kedua tidak boleh menghapus dan uh, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah taala. Yang ketiga, tidak boleh membayangkan bentuknya. Ya, takyif. Kalau ditetapkan sifat wajah Allah punya tangan, Allah punya tangan, Allah punya telapak kaki. Itu semua ada hadis dalam hadis yang sahih ya dan e, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kedua telapak kaki Allah ya, itu apa? E, eh, ars adalah tempat ya kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, e, kursi, afwan. Ya. Kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam hadis. Sekali lagi, kita beriman dengannya. Karena itu hadis yang sahih. Ya. Kita beriman bahwa Allah punya wajah, punya tangan, punya al-qadam, telapak kaki. Namun tidak boleh kita bayangkan bentuk wajah Allah, bentuk tangannya, bentuk telapak kakinya, tidak boleh. Ya, kita tidak mampu akan hal tersebut. Ya, Makanya dalam hadis ketika datang syaitan ketika kita me, me, apa, membayangkan ciptaan-ciptaan Allah ya Allah menciptakan semua datang syaitan kalau begitu siapa yang ciptakan Allah apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan bacalah A'udhu billahi rajim aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk itu obatnya Ya, obatnya kalau membayangkan muncul godaan setan, mau membayangkan tentang bentuk dari sifat-sifat Allah, ucapkan naudzubillahi minasyaitonirrajim. Itu solusinya, obatnya. Ya. Maka barakallahu fikum ya ini pembahasan yang jarang ya dari para duat kecuali yang membahasnya adalah al-sunnati wal jamaah yang berada di atas jalan yang benar dari Siratul mustaqim sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ragu untuk beriman dengan ini. Nah, karena ini termasuk jenis tauhid yaitu ma'rifatullah. Ya, bagaimana kita mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Kita bisa mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulnya Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat penyakit yang wajib dijauhi adalah tamfil. Ya, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Syura, ya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada yang serupa, mirip, yang serupa sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Maka di sini dalil tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, mendengar dan melihat. Di sini Allah menetapkan nama terhadap dirinya, nama As-Sami yang maha melihat. Kemudian nama yang kedua Al-Basir yang apa yang maha mendengar, yang kedua Al-Basir yang maha melihat. Dan kita sudah katakan setiap nama pasti terpecah darinya sifat. Yaitu di sini mengandung sifat as-sam'u wal basar bahwa Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran. Ya, itu sifat Allah. Mendengar dan melihat, punya pendengaran, punya penglihatan. Lawannya apa? Tuli dan bisu. Uh, tuli dan buta. Ya, ini kaidah yang berikutnya. Dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah, apa yang Allah tetapkan wajib kita menetapkan dan menghilangkan lawannya. Ya. Ketika Allah menetapkan pada dirinya sifat kehidupan, kita wajib meniadakan lawannya, yaitu mati. Ya. Ketika Allah menetapkan pada dirinya sifat mendengar, maka lawannya adalah tuli. Ya. Ketika Allah taala melihat, maka lawannya adalah buta. Semua ini sifat kejelekan. Jadi kita tetapkan dan kita hilangkan, menghilangkan lawannya. Ya, mengingkari lawannya. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang ketiga. Yang wajib kita beriman di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Nah, di sini sangat banyak dari sifat-sifat atau kaidah-kaidah di dalam beriman dengan nama-nama sifat-sifat Allah. Nah, e, karena sudah azan, saya tambahkan satu. Nah, saya tambahkan lagi satu kaidah kemudian kita akhiri majelis kita insyaallah taala. <clears throat> nah, jadi kaidah yang keempat ya, bahwa menetapkan nama nama dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Ya, harus bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Misalnya sifat al-jihah, ya, sifat arah. Ini tidak boleh kita tetapkan pada Allah Ya. Al-jiha itu artinya arah. Yang sohe yang ada di dalam Al-Qur'an adalah sifat al-ulu, sifat meninggi. Ya. Sifat meninggi. Itu sifat Allah, al-ulu. Ya. Aliyul Qadir. Nama Allah Al-Ali yang maha tinggi menanggung sifat al-ulu. Itu yang kita tetapkan. Adapun sifat jiha tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maka kita tidak tetapkan kepada Allah. Kalaupun yang dimaksud arah itu adalah arah tinggi, ya, maka tidak kita tetapkan sifat itu. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka menetapkan nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Harus bersumber dari apa? Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.